lima punya cerita dengan judul Diganggu Dedemit Penahan Hotel. dikirimkan oleh Tito Agung Yuwono dari Mangun Dikaran Nganjuk. Selamat malam pendengar acara Jimat Istana FM. Aku akan menceritakan tentang pengalaman mistik yang pernah ku alami. Sebagai seorang supir travel, aku pernah mendapat job mengantar personil orkes dangdut beserta pernyanyinya dari kota Nganjuk. Kebetulan saat itu mereka tengah mengadakan show di lapangan Rampal, Kota Malang. Dengan profesiku sebagai sopir travel, pastinya aku selalu ikut melancong kemana tamuku pergi. Setelah melaksanakan show, para anggota orkes meminta untuk diantar berwisata keliling kota Malang. Setelah seharian penuh berkeliling mengunjungi tempat wisata, akhirnya sampailah waktu untuk istirahat. dikuarahkan ke suatu hotel yang cukup terkenal di daerah Lawang, Kota Malang. Mobil kuparkir di pekarangan belakang hotel yang waktu itu kondisinya cukup gelap karena kurangnya penerangan. Entah disengaja atau tidak, pekarangan lahan parkir belakang hotel kelihatan gelap. Walaupun demikian tetap saja kelihatan cahaya temaram dari lampu dengan pantulan cahaya hotel. Karena capek aku tidak memperdulikan gelapnya kondisi parkiran waktu itu. Sudah biasa bagiku tidur di dalam mobil travel. Karena biaya menginap di hotel tidak masuk dalam hitungan.

sarung aku menghangatkan tubuhku dari udara kota Malang yang sangat dingin. Aku tidur di kursi baris kedua belakang kursi sopir. Malam semakin gelap. Terdengar lonceng dipukul sayup-sayup menunjukkan jam 12 malam. memejamkan mata saat itu. Pikiranku mulai gelisah. Bulu kuduku tiba-tiba merinding. Mulai tercium bau harum bunga melati. Hawa di dalam mobil tidak dingin lagi, berubah menjadi panas. Keluar keringat dingin dari tubuhku. Bau harum bunga melati masih belum hilang. Aku merasa ada seseorang yang duduk di samping kursi supir. Aku belum berani untuk menoleh ke arah tempat duduk itu. Akhirnya karena penasaran, aku buka sarung yang menutupi wajahku perlahan-lahan. Astagfirullah! perempuan berambut panjang berbaju putih kumal dengan kondisi duduk mengarah ke depan. Rambutnya yang gimbal panjang terkerai menutupi wajahnya yang pucat. Aku sudah tidak bisa apa-apa. Mau lari tapi bingung. Kondisi sudah sepi sekali di luar. Akhirnya aku pasrah. Aku tarik kembali sarungku untuk menutupi mukaku lagi bau bunga melati lama-kelamaan menghilang. Aku mengambil kesimpulan, jika bau harum bunga melati hilang otomatis hantu kuntilanak tidak pasti ikut lenyap. Kubuka kembali penutup sarung perlahan-lahan. Ternyata memang hantu kuntilanaknya sudah hilang. Aku merasa lega sekali dan berharap segera tidur dengan nyenyak. Ternyata Harapan kutu tidurnya musnah sudah. Aku mulai mencium bau lemur. Datangnya bau itu tidak jauh dari kursi yang kutempati. Dalam hati aku mengeluh. Apa menaiki ya Allah. Aku penasaran. Kembali kubuka penutup sarungku. Masya sesosok makhluk tinggi besar penuh bulu duduk di sebelahku. Saking besarnya kepalanya sampai menyentuh atap mobil. Sosok mengerikan itu jari-jari tangannya sangat besar dengan ditumbuhi kuku panjang berwarna hitam. Aku benar-benar ketakutan dan segera ku tarik sarung untuk menutupi wajahku. Kali ini aku tidak punya kesimpulan karena bau lemur masih belum hilang. Dirasa sudah lama menunggu, akhirnya aku beranikan diri untuk melihat melihat lagi sosok itu. Ku tarik kembali sarung perlahan-lahan. Waduh, kok gendruwo kira ngale-ngale toh? Piye iki? Kataku dalam hati. Dengan sigap ku tutupi mukaku kembali. Entah berapa lama gendruwo itu nongkrong di mobilku yang jelas aku sudah merasa capek. Sayup-sayup terdengar suara ayam berkokok, menandakan pagi sudah datang. Ternyata malam itu aku ketiduran karena tak tahan dengan capek yang kurasakan. Alah akhirnya wis iso Demi diki wis podo ngalih akhirnya Aku segera mandi dan membersihkan mobil Aku tetap memendam rahasia tentang apa yang kualami semalam Tepat jam 9 pagi personel orkes dangdut sudah check out dari hotel Aku sempat mendengarkan cerita dari penyanyi orkes Bahwa dia semalam juga diganggu oleh dedemit penghuni hotel Hmm sungguh hotel itu benar-benar angker. Salam Cimatres, salam misteri.